adalah jadwalnya beliau Al-Ustaz Maimun Hafizahullah Ta'ala Namun dikarenakan beliau ada uzur Maka saya di sini diminta untuk menggantikan beliau Di dalam menyampaikan nasihat ataupun faidah-faidah dan insya Allah pada kesempatan siang hari ini tema yang akan kita sampaikan, yang akan kita pelajari adalah tentang beriman terhadap hari akhir. Dan di antara beriman kepada hari akhir adalah kita mengimani segala sesuatu yang terjadi setelah al-maut, setelah datangnya kematian. Dan beriman pada hari akhir ini adalah merupakan salah satu dari arkanul iman. Merupakan salah satu dari rukun-rukun iman yang wajib bagi kita untuk mengimaninya. Dan barang siapa yang mengingkari, mengkufuri tentang yaumul akhir adanya hari kiamat yang padanya terdapat al-hisab wal jaza maka sungguh dia telah kafir. Maka oleh karena itu sudah sepantasnya bagi kita untuk mempelajari tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan yaumul akhir atau hari kiamat. Dan telah disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dahulu aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'a rajulun minal ansor kemudian datanglah seorang laki-laki dari kalangan kaum ansor yaitu datanglah seorang laki-laki dari penduduk asli Madinah. Fasallama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian dia mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Siapakah di antara kaum mukminin yang paling afdal, yang paling utama? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling afdal dari kalangan kaum mukminin adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian dia bertanya lagi, Fa'ayyul mukminin mu'minina Wahai Rasulullah, dan siapakah dari kalangan kaum mukminin yang paling cerdas? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktharuhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan." Ulaika akyas. Orang yang paling cerdas di antara kaum mukminin adalah orang yang paling banyak mengingat tentang al-maut, kematian apa-apa yang terjadi pada setelah kematian dan juga mengingat tentang adanya hari kiamat. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan dan juga orang yang paling cerdas adalah orang yang terbaik di dalam menyiapkan untuk kehidupan setelah kematian yaitu kehidupan yang abadi yang sudah tidak ada lagi kematian badannya. Ulaika aqyas, maka mereka itulah orang-orang yang yang cerdas. Maka dalam rangka untuk mengamalkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, insyaallah pada kesempatan siang hari ini kita akan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan hari akhir atau hari kiamat dan apa-apa yang berkaitan dengannya setelah kematian. Maka oleh karena itu hendaknya kita ketika hidup di dunia ini jangan sampai kita berangan-angan, bercita-cita untuk hidup di dunia ini selama-lamanya. Ya. Dikarenakan al-maut, kematian pasti akan menjemput kita. Maka hendaknya kita senantiasa mengingat adanya kematian. Ya. Dan kita berusaha ketika hidup di dunia ini bagaikan orang yang asing yang suatu saat akan kembali ke tempat asal kita. Atau kita menjadi seorang yang menyeberang suatu jalan ya, yang kita tidak senantiasa ada pada jalan tersebut. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, berkata kepada Abdullah ibnu Umar kun fit dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil jadilah engkau wahai ibnu Umar di dunia ini ka'annaka gharibun seakan-akan engkau adalah orang asing ya bukan orang yang asli tinggal di tempat tersebut yang senantiasa akan hidup di situ. Au sabil atau jadilah engkau bagaikan orang yang menyeberang suatu jalan. Ya. Maka setelah mendengarkan anjuran perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, Abdullah ibnu Umar beliau mengatakan, "Ida amsaita, fala tadiris sabah." apabila engkau berada pada waktu sore, ya, engkau ingin untuk melakukan suatu amalan, tanta diri sobah. Maka janganlah engkau menunggu-nunggu datangnya waktu pagi. Wa ida asbahta tanta tadiril masa. Dan apabila engkau berada di waktu sore, dan apabila engkau berada di waktu pagi, maka janganlah engkau menunggu datangnya waktu sore. Wakhud min sihatika lima rodik. Maka pergunakanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa min hayatika utik dan pergunakanlah masa hidupmu ya, untuk kematianmu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Lalu kita ketahui bahwasanya yang namanya al-maut, kematian, pasti akan terjadi. Setiap orang, ya, setiap manusia pasti akan merasakan yang namanya kematian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam firman-Nya, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Maka oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering memperingatkan kepada para sahabatnya, kepada umatnya untuk senantiasa memperbanyak mengingat kematian. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, "Akfiru dzikra hadhi Akfiru dzikra hadhi Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat-ingat ya, pelumat atau penghancur segala macam kenikmatan-kenikmatan di dunia ini. Yakni al-maut, yaitu apa? Kematian. Ya. Maka yang namanya kematian pasti akan datang. Ya. Sekalipun kita pergi jauh, melarikan diri, ya, menghindari yang namanya kematian, ya, Tinggal di balik benteng yang kokoh dan kuat, tinggi. Yang namanya ajal atau kematian pasti akan datang menjemputnya. Maka merupakan perkara yang wajib bagi kita untuk mengimani al-yaumul akhir, hari akhir dan hal-hal yang berkaitan dengan hari akhir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'a telah diterangkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin tentang makna dari yaumul akhir. Kata beliau rahimahullah, al-yaumul akhir yaumul qiyamah. Hari akhir itu adalah hari kiamat. Alladhi yub'athun nasu fihi lil hisabi wal jaza. Yang mana pada hari itu seluruh umat manusia yubath akan dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Terus bagaimana orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak dikubur? Ya. Sebagai contoh misalkan ada orang yang tenggelam di laut atau di sungai, ya, dan jasadnya tidak ditemukan, ya. atau ada orang yang dimakan binatang buas, ya. maka jawabannya seluruh dari mereka ya, yang telah mati akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akan di, digiring ke padang mahsyar untuk diadakan badannya al-hisab, perhitungan ya, tentang amalan-amalan mereka. Wal jaza dan pada hari tersebut akan diadakan badannya al jaza yaitu pembalasan. In khairan fa khairun jika amalan-amalan mereka adalah amalan kebaikan, maka balasannya pun adalah merupakan apa? Kebaikan-kebaikan. Wa in fasar dan apabila amalan ketika di dunia adalah kejelekan, maka balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga berupa apa? kejelekan. Mereka akan diazab, akan diikob oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hari kiamat dinamakan dengan yaumul akhir, hari yang terakhir? Diterangkan oleh beliau rahimahullah, wa summiya bidzalika li'annahu la yauma ba'dahu. Dinamakan hari kiamat dengan hari akhir dikarenakan setelahnya sudah tidak ada hari lagi. Ya. Hari kiamat itu adalah hari yang terakhir. Ya. Berbeda dengan hari-hari yang ada di dunia ini yang sedang kita alami ya. Besok masih ada hari lagi insya Allah ya. Nah, besoknya lagi ada hari lagi. Namun yaumul akhir, hari kiamat itu adalah hari yang terakhir. Sudah tidak ada hari lagi setelahnya. Maka oleh karena itu hari kiamat dinamakan dengan al-yaumul akhir. Haitsu yastaqirru ahlul jannah fi manazilihim di mana para penduduk surga mereka akan menempati tempat-tempat mereka di di surga. Wa ahlun nar fi manazilihim dan juga para penduduk neraka mereka akan menempati tempat-tempat mereka. Ya. Disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya orang-orang munafik akan menempati tempatnya di neraka pada tempat yang paling bawah ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik mereka akan ditempatkan nah, di neraka fid kil asfali minan nar. Pada tingkatan neraka yang paling bawah ya. Nah, disebutkan fid darki ya, bukan pakai darajah. Nah, karena tingkatannya ke bawah, ya. Adapun surga, ya, tingkatannya ke atas, ya, disebut dengan darajah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Perlu kita ketahui bahwasanya beriman kepada hari, hari akhir padanya terkandung tiga perkara. Perkara yang pertama adalah al-imanu bil ba'fi. Yaitu wajib bagi kita untuk mengimani adanya al-ba'th, hari kebangkitan. Apakah yang dimaksud dengan hari kebangkitan? Wa ihya'ul mauta hina yunfakhu fis suri an-nafkhata yaitu suatu hari yang padanya orang-orang yang telah mati, telah meninggal dunia, mereka seluruhnya akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pada saat ditiupnya sangkakala yang kedua. Eh. Adapun tiupan sangkakala yang pertama adalah untuk mematikan seluruh umat manusia. Eh. Kemudian pada tiupan yang kedua, seluruh umat manusia akan dibangkitkan kembali. Eh dari kubur-kubur mereka dan mereka akan digiring ya nah, ke padang mahsyar berkumpul menjadi satu fayaqumun nasu li rabbil alamin maka kemudian mereka bangkit dari kubur mereka ya menghadap kepada Rabbul Alamin yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hufatan ghaira muntailin dalam keadaan hufatan tidak memakai alas kaki, ya. Tidak memakai sendal ataupun sepatu, ya. Sebagaimana kita ketahui pada hari kiamat, hari akhir matahari akan didekatkan kepada umat manusia, ya. Nah, sejarak berapa mil? Satu mil, ya. jarak yang sangat dekat. Ketika kita di dunia saja ketika matahari jaraknya sangat jauh, kita tetap merasakan panas teriknya matahari. Apalagi pada hari kiamat, ya. Dalam keadaan manusia tidak memakai alas kaki, ya. Maka mereka akan merasakan panas yang yang sangat. Uratan ghairu mustatirin dan juga dikumpulkan oleh Allah taala dalam keadaan tidak memakai pakaian Ya. Sudah tidak memakai alas kaki dan tidak memakai apa? Pakaian. Ya. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana panasnya pada saat itu. Ghurlan ghaira muhtatinin dan juga manusia akan dibangkitkan oleh Allah taala pada hari kebangkitan dalam keadaan mereka belum dihitan ya. Sebagaimana manusia ketika diciptakan pertama kali, ya, ketika manusia dilahirkan, ya, dikeluarkan oleh Allah Taala dari perut-perut ibu mereka dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dan juga belum dikhitan. Ya. Maka hal ini telah ditunjukkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-104. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kama bada'na awwala khalqin nu'iduh sebagaimana kami menciptakan yang pertama kali ya, kami mengembalikan mereka membangkitkan mereka juga demi demikian ya. dalam keadaan belum dikhitan tidak memakai alas kaki tidak memakai pakaian ya. wa'dan alaina dan itu adalah merupakan janji atas kami. Ya. Ya. Dan janji Allah Subhanahu wa taala pasti akan terjadi. Ya. Jadi tidak boleh bagi kita untuk merasa ragu tentang adanya hari kiamat, hari kebangkitan, hari hisab dan hari pembalasan. Wajib bagi kita untuk mengimaninya. Wal ba'tsu haqqun dan kebangkitan tersebut adalah merupakan perkara yang hak, yang benar adanya, sabit, tetap dalla alaihi kita sunnah sebagaimana ditunjukkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah wa ijma' al-muslimin dan juga telah disepakati oleh kaum muslimin. Di antara dalil yang datang dari Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-15 sampai 16. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kemudian kalian setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, ya, setelah mengalami hidup di dunia ini ya satu tempat untuk beramal kemudian kata Allah taala kemudian setelahnya kalian akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya thumma innakum ba'da dzalika lamayyitun sekalipun dia adalah siapa seorang nabi dan rasul mereka seluruhnya akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya maka seluruh para nabi dan rasul mereka telah meninggal dunia. Kecuali Nabi Isa alaihi salam. Dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti menjelang datangnya hari kiamat akan diturunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun setelah kalian dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya maka kemudian kalian pada hari kiamat tuba'atsun kalian akan dibangkitkan kembali ya baik yang dikubur ataupun yang meninggalnya kemudian tidak dikubur ya tenggelam di lautan atau dimakan binatang buas ya ataupun yang jatuh ke jurang dan yang semisalnya seluruh dari mereka akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan membangkitkan manusia yang sudah meninggal dunia lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelum diciptakannya manusia saja Allah mampu ya, apalagi hanya mengembalikan ya. Dan segala sesuatu itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Kemudian dalil yang menunjukkan tentang kebangkitan dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yuksharun nasu yaumal qiyamah hufatan ghurla bahwasanya seluruh umat manusia yuksharu mereka akan dikumpulkan ya dibangkitkan kemudian dikumpulkan kembali menjadi satu di padang masyar pada hari kiamat hufatan gurla dalam keadaan tidak memakai alas kaki dan dalam keadaan belum dihitan ya. kemudian kaum muslimin mereka juga telah bersepakat ya. Tidak ada khilaf tentang adanya hari kebangkitan. Dan ini adalah merupakan muqtadul hikmah. Haitsu taqtadi an yaj'alallahu ta'ala li hadhil khaliqah ma'adan. Ini adalah merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala ya. di mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan ya, ma'adan ya, tempat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat-umatnya, bagi manusia. Yang mana Allah Subhanahu wa taala akan membalas mereka. Orang-orang yang beramal ketaatan, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dijanjikan akan dimasukkan ke dalam surga ya sebagai balasannya. Adapun bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, ingkar kepada Allah dan Rasulnya, maka telah disiapkan bagi mereka annar, suatu tempat, ya, yaitu neraka. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-115, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha apakah kalian mengira wahai manusia bahwasanya kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala abatha dalam keadaan sia-sia belaka tidak diperintah tidak dilarang ya tidak akan dibangkitkan tidak akan dihisab dan tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala maka jawabannya tidak demikian Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk beribadah ya, hanya kepadanya. Diperintahkan untuk beramal ketika masih hidup di dunia dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat ya. Orang-orang yang beriman dan bertakwa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya akan dibalas oleh Allah taala untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di janahnya. Adapun sebaliknya, orang-orang yang tidak mau taat pada Allah dan Rasulnya, bahkan ingkar, mencela agama Islam, ya, mengolok-olok syariat Islam, memusuhi kaum muslimin, ya, mereka akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang kedua yang terkandung di dalam beriman terhadap hari akhir adalah al-imanu bil hisabi wal jaza yaitu mengimani tentang adanya al-hisab ya. hari perhitungan ya. wal jaza dan juga adanya hari pembalasan di mana setiap hamba mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala Yuhasabul abdu ala amalih. Setiap hamba akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala atas amalan-amalan mereka. Wa yujazi alaih dan mereka juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara ini ya, telah ditunjukkan baik di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah dan juga ijma'ul muslimin kesepakatan kaum muslimin. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ghasyiyah ayat yang ke-25 sampai 26. Allah Subhanahu wa taala menyatakan Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum Sesungguhnya hanya kepada kamilah mereka akan dikembalikan ya. Jadi tempat kembali umat manusia adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai ketika kita hidup dunia ini beranggapan bahwasanya kehidupan itu hanya sekali saja di dunia saja. Setelah kematian sudah ya. Tidak ada lagi yang namanya kehidupan ya. Jangan sampai kita meyakini sebagaimana keyakinannya orang-orang kafir ya di mana mereka orang-orang kafir ya meyakini bahwasanya kehidupan adalah kehidupan dunia saja ya. tidak ada kehidupan di di akhirat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan tentang mereka za'amal ladzina kafaru yub'atsu orang-orang kafir mereka telah beranggapan bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan kembali. Ya. Mereka meyakini bahwasanya kehidupan itu hanya di dunia saja, ya. sehingga mereka hari-harinya hanya untuk apa? Bersenang-senang, memiliki harta untuk berfoya-foya, tidak untuk bersedekah, bersodakoh, ya. Nah, berbeda dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala mereka mengetahui tentang hak-hak Allah Ta'ala dan juga hak-hak hamba-hambanya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu." Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Orang-orang kafir mereka telah beranggapan bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah wahai Nabi, bala wa rabbi, tentu mereka akan dibangkitkan, akan dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demi Rob, itu demi Allah Subhanahu wa taala, sungguh kalian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latunabba'un bima Kemudian akan dikhabarkan kepada kalian tentang apa-apa yang telah kalian amalkan di dunia. Ya. Tidak ada yang terluput tentang amalan-amalan kita. Baik itu amalan kebaikan ataupun amalan kejelekan. Baik itu amalan yang besar ataupun amalan yang yang kecil. Seluruhnya telah dicatat oleh para malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat amalan-amalan hambanya. Ada yang ditugasi untuk mencatat amalan baik, ada yang ditugasi untuk mencatat amalan kejelekan. Ya. Maka seluruh amalan-amalan kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditampakkan kepada orang tersebut ya. kepada setiap hamba. Kata Allah selanjutnya, "Wa dzalika 'alallahi yasir." Dan yang demikian itu adalah merupakan perkara yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh memiliki keyakinan sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang kafir atau orang-orang munafik. Jadi perkara yang kedua ini adalah mengimani atau beriman terhadap hari pembalasan dan juga hari perhitungan atau hari hisab. Kemudian telah datang di dalam hadis bahwasanya disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah yudnil mu'mina fayad'u alaihi kanifahu wa yasturuhu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mendekatkan hambanya yang beriman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, pada hari hisab akan mendekatkan orang yang beriman untuk dihisab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan catatan amalan orang yang beriman tersebut wayasturuhu dan menutupi tentang amalan kejelekannya. Fayaqul kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ata'rifu dhanba kadza? Ata'rifu dhanba kadza? Fayaqul na'am. Ay rabbi. Mudahan kata Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang beriman tadi, apakah engkau mengetahui mengenal tentang dosamu ini ketika di dunia? Ya. Engkau telah melakukan kesalahan, kemaksiatan demikian, ya. Apakah engkau mengetahui tentang dosa ini? Ya. Ditanyakan kepada hambanya. Fayaqul na'am ay Rob, iya wahai Robku, aku mengenalnya aku mengetahuinya hatta idha qararahu bidzunubihi sampai apabila orang yang beriman ini telah mengakui menetapkan tentang dosa-dosanya yang telah dia lakukan wara'a annahu qad halak dan dia telah mengira telah menyangka dirinya akan binasa dikarenakan dosa-dosanya yang telah dia kerjakan. Qala qad satartuha 'alaika fid dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman tadi, sungguh aku telah menutupi dosamu ketika di dunia, ya. Engkau berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, ya. Di antara manusia tidak mengetahuinya. Ya. Namun Allah mengetahuinya. Para malaikat yang ditugasi untuk mengawasinya juga mengetahuinya. Kata Allah selanjutnya, ya, sungguh aku telah menutupi dosa kalian, dosamu ketika di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Dan saya sekarang akan mengampuni dosa-dosamu ya, pada hari ini. Ya. Fayu'ti kitaba hasanatihi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya kitab atau catatan kebaikan-kebaikannya. Ya. Dikarenakan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ketika dia melakukan kejelekan, kejahatan, kemaksiatan, ya, dia teringat bahwasanya itu merupakan perkara yang terlarang. Ya. Kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal kufar wal munafikun fayunadi bihim ala ru'usil khalaik. Adapun kaitannya dengan hamba-hamba Allah taala dari kalangan orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik mereka akan dipanggil ya dengan suara yang keras ya. ala ru'usil khalaik di hadapan makhluk-makhluknya yang lain haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim ala laknatullahi ala zalimin. Nah. Jadi orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan mendapatkan laknah itu laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan akan diazab, akan diikob oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Dan juga kaum muslimin ya, mereka telah sepakat tentang penetapan adanya hari al-hisab wal jaza. Yaitu adanya hari perhitungan dan juga hari pembalasan. Kemudian perkara yang ketiga yang terkandung di dalam keimanan terhadap hari akhir Al-imanu bil jannati wan nar. Yaitu kewajiban kita untuk mengimani tentang adanya apa? Jannah, surga dan juga an neraka. Wa annahuma al-ma'alul abadi lil khalq. Dan ketahuilah bahwasanya keduanya jannah dan an ini adalah merupakan al-ma'alul abadi. Tempat kembali yang abadi ya, yang akan tetap selama-lamanya. Orang yang sudah menetap di situ ya, akan tetap hidup di situ. Ya. Kecuali dari kalangan kaum muslimin yang mereka memiliki keimanan kepada Allah Ta'ala namun amalan kejelekannya lebih banyak, lebih berat timbangannya maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Kemudian ketika sudah dibalas seluruhnya dari dosa-dosanya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Adapun orang-orang kafir, orang-orang munafik, ya, mereka akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala ya, selama-lamanya. Kemudian diterangkan oleh beliau Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Saleh Al Utsaimin, "Fal jannatu darun na'im." Maka al jannah itu surga ya, adalah merupakan darun na'im suatu negeri kenikmatan, ya. tempat yang padanya terdapat berbagai macam apa kenikmatan-kenikmatan. Ya. Mungkin bagi kita yang tinggal di dunia, ya, yang diberikan oleh Allah Taala berupa kecukupan-kecukupan, ya, maka dia akan merasakan nikmat ketika hidup senang bahagia. Ya. Namun ketika mereka orang-orang yang beriman telah meninggal dunia dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Taala, mereka akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang lebih banyak lagi, yang lebih besar lagi, ya. yang kita tidak mengetahui hakikatnya ketika kita masih di dunia. Allati Allah Ta'ala lil mu'minin al muttaqin. Yang mana Allah Ta'ala telah menyiapkan jannah, ya, surga ini bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya. Jadi kalau kita beriman dan bertakwa, insya Allah kita akan masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Namun kalau kita tidak beriman kepada Allah, bahkan kita bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka kita ya, akan menjadi penghuni neraka. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Setiap dari umatku yaitu umat Islam, mereka akan masuk ke dalam jannah. Ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang padanya terdapat berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Illa man aba kecuali siapa? Orang-orang yang enggan. Ya. Jadi orang-orang yang hidup di dunia ini sekalipun mengaku agamanya Islam, terkadang ada orang yang enggan untuk masuk ke dalam jannah, ke dalam surganya Allah Taala. Ya. Qalu berkatalah para sahabat ya, menanyakan tentang siapakah yang enggan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah, waman ya'ba? Wahai Rasulullah, siapakah orang-orang yang enggan untuk masuk ke dalam surganya Allah taala? Maka beliau jawab, man atau ata'ani dakhalal jannah. Waman asoni faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku, mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa-apa yang dibawanya dari syariat Allah Taala, maka mereka lah orang-orang yang akan masuk ke dalam jannah. Waman asani fakod aba. Adapun orang-orang yang bermaksiat kepadaku tidak mau beriman kepada Rasulullah, tidak mau beriman kepada Allah Taala, tidak membenarkan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah, ya, maka mereka adalah orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang enggan untuk masuk ke dalam jannahnya Allah taala. Kemudian alladzina amanu bima aujaba bima aujaba alaihim al-imanu bihi atau al-imana bihi. Orang-orang yang beriman dan bertakwa adalah orang-orang yang mereka beriman terhadap perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah taala untuk mereka imani. Wa qamu bi wa rasulih dan juga mereka menegakkan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Mukhlisina lillahi. Mereka mengikhlaskan seluruh amalannya hanya kepada Allah. Kata Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin dan tidaklah mereka umat manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan agar mereka mengikhlaskan di dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang beriman dan bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah taala dengan mengikhlaskan seluruh amalan-amalannya. Muttabi'ina li rasulih dan juga senantiasa ittiba ya, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan dua perkara ini ikhlas lillahi taala dan juga mutaba'atul rasul mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan dua persyaratan ya, diterimanya suatu amalan atau ibadah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Fiha min anwa'in na'im. Maka orang-orang yang beriman dan bertakwa tersebut akan dimasukkan ke dalam negeri kenikmatan yang padanya terdapat berbagai macam kenikmatan-kenikmatan sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga ya, tidak pernah terlihat oleh mata. Ya. Keindahannya, kebagusannya ya, tidak pernah terlihat oleh mata-mata manusia. Ya. Kemudian wala udhunun sami'at dan tidak pernah terdengar oleh telinga-telinga manusia. Wala khatara ala qalbi bashar dan belum pernah terbetik pada hati-hati manusia. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya hakikat-hakikat dari kenikmatan yang Allah siapkan di dalam jannah setiap dari kita tidak mengetahuinya. Ya. Kita hanya mengetahui sebagian dari nama-namanya saja. Ya. Ketika kita nah, sudah di surga, ya, kalau kita dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Taala disebutkan akan mendapatkan berbagai macam kenikmatan. Di antaranya ya, akan bisa minum dari sungai yang padanya mengalir sungai-sungai tersebut ya, airnya tersebut adalah sungai dari susu, dari madu, dari khamar ya. Nah, maka ini merupakan kenikmatan ya. Dan juga ketika seseorang di jannah ketika menginginkan untuk memetik buah ya maka tinggal langsung memetiknya. Ya. Buah-buah tersebut akan didekatkan kepadanya. Ya. Tidak perlu bersusah payah untuk memanjat pohon, kemudian nah, baru memetiknya. Dan orang yang masuk ke dalam jannah nanti akan dihidupkan oleh Allah Ta'ala ketika dibangkitkan. Yang sudah mencapai usia tua ketika meninggal dunia akan dibangkitkan dalam usia muda. Ya. Nah, Seluruhnya umurnya demikian, ya. Jadi masih berusia muda. Baik itu yang kakek-kakek ataupun nenek-nenek ketika dimasukkan ke dalam surga ya dihidupkan oleh Allah taala dalam keadaan masih muda, ya. Dan juga ya masih banyak kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang kita hanya mengetahui nama-namanya saja, ya. Adapun hakikatnya kita tidak bisa mengetahuinya. Eh. Kemudian disebutkan di dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang sifat-sifat jannah. Eh. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Innal ladina amanu wa amilu salihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya, menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya, maka mereka itulah adalah orang-orang yang sebaik-baik makhluk. Sebaik-baik hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin. Dan balasan bagi mereka orang-orang yang ketika hidup di dunia mereka melakukan amalan-amalan soleh mereka akan dimasukkan ke dalam surga Aden ya. yang mengalir di bawahnya al-anhar sungai-sungai ya sebagaimana telah kita sebutkan tadi ada sungai dari asal madu atau khamar ya dari nah, khamar dari laban dari susu ya nah kemudian khalidina fiha abada yang mana mereka akan kekal di dalamnya ya sudah masuk ke dalam surga ya tidak akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum maradu'an. Maka Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka dan mereka pun ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dzalika liman Dan kenikmatan-kenikmatan tersebut yang Allah berikan adalah bagi orang-orang yang merasa takut ya, merasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika hidup di dunia, mereka menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, ya. Berbeda dengan orang-orang kafir, mereka tidak takut terhadap Allah taala, tidak takut terhadap iqabnya. Ketika mereka didakwai untuk masuk ke dalam dinil Islam, agama Islam, mereka abau, mereka enggan untuk memasukinya. Karena mereka apa? Tidak takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak mengimani adanya hari kebangkitan. Mereka tidak mengimani adanya hari kiamat. Wa amman nar adapun neraka fahiya darul adab, Maka neraka tersebut adalah merupakan suatu negeri yang padanya terdapat azab Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala akan membalas amalan ya. amalan-amalan orang-orang kafir, amalan ya. amalan-amalan orang-orang yang melakukan kejelekan-kejelekan. Mereka akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala finnar di dalam neraka. Allati a'adahallahu taala lil kafirin zalimin. Yang mana neraka tersebut disiapkan oleh Allah taala bagi orang-orang kafir, orang-orang yang berbuat zalim terhadap diri-diri mereka. Tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina kafaru bihi wa asar rusulah. Yang mana mereka kufur. Tidak mau beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala dan mereka bermaksiat terhadap rasul-rasulnya. Fiha min anwa'il azab. Dan di dalam neraka tersebut terdapat berbagai macam azab Allah Subhanahu wa taala. Ada azab yang paling ringan, ada yang sedang, ada yang lebih berat lagi, ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya azab atau siksaan Allah Subhanahu wa taala yang paling ringan digambarkan oleh Rasulullah saw bagaikan orang yang berjalan di atas bara api, otaknya sampai mendidih. Ya. Maka ini menunjukkan betapa panasnya ya, api neraka tersebut. Wan nakala Dan juga di dalam neraka tersebut ya, terdapat adab-adab dan juga siksaan Allah Subhanahu wa taala yang belum pernah tergambar di dalam pikiran kita ya hakikatnya siksaan Allah Subhanahu wa taala belum pernah ya tergambar pada benak-benak kita. Qala Allah taala Allah menyatakan di dalam firman-Nya wattaqun lati uiddat kafirin. Maka takutlah kalian terhadap an-nar nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang mana neraka tersebut telah disiapkan lil kafirin bagi orang-orang kafir. Bagi orang-orang yang tidak mau menerima syariat Islam, tidak mau menjalankan syariat Islam. Kemudian disebutkan pula di dalam ayat yang lain, "Innallaha la'anal kafirina wa'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melaknat orang-orang kafir dan telah menyiapkan bagi mereka sa'iro api yang menyala-nyala ya. khalidina fiha abada yang mana mereka kelak akan kekal di dalamnya selama-lamanya la yajiduna waliyan wala nasiro yang mana mereka tidak akan mendapatkan penolong ya, dan juga ataupun wali mereka ketika sudah masuk ke dalam neraka tidak ada yang mampu untuk menolongnya. Ya. Sehingga mereka ketika sudah di dalam neraka, ya, mereka berangan-angan untuk hidup kembali ke dunia. Ya, berangan-angan ketika dihidupkan kembali ke dunia akan menerima syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW akan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan juga beriman kepada rukun-rukun iman yang lainnya. Namun perkara tersebut tidak mungkin untuk bisa terjadi. Ya. Dikarenakan ketika sudah tegak hari kiamat, ya, maka yang ada adalah hari kebangkitan, hari pembalasan, ya, dan juga hari perhitungan. Manusia yang sudah meninggal dunia tidak mungkin untuk dibangkitkan kembali hidup di dunia lagi, ya. Maka angan-angan mereka adalah angan-angan yang sia-sia. Tidak mungkin mereka di kehidupan kembali ke dunia. Kemudian diterangkan oleh beliau Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin wa yultahaqu bil imani bil yaumil akhir dan juga diikutkan kepada keimanan terhadap hari akhir al imanu bi kulli ma yakunu ba'dal maut yaitu mengimani segala sesuatu yang akan terjadi setelah al-maut, setelah adanya kematian. Ya. Apa saja yang terjadi setelah kematian? Disebutkan oleh beliau rahimahullah, yang pertama adalah fitnatul qabri. Adanya fitnah kubur. Ya. Apa yang dimaksud dengan fitnatul qabr? Wahya su'alul mayyiti ba'da dafnihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyhi Fitnatul qabr, fitnah kubur itu adalah adanya pertanyaan yang ditujukan kepada sang mayit ya setelah dia di dikubur ya. Jadi setelah manusia yang meninggal dunia ini nah, dibawa ke kuburan kemudian dikubur ya. Kemudian orang-orang yang mengantarnya, keluarga dan yang mengiringnya kembali seluruhnya ya. Maka datanglah dua malaikat ya yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk bertanya kepadanya tentang tiga perkara. Yang tiga perkara ini disebut oleh para ulama fitnatul qabr, fitnah kubur. Ya. Kedua malaikat tersebut bertanya kepadanya tentang robnya, tentang agamanya, dan juga tentang nabinya. Fayusbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit maka Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan, memantapkan hati-hati orang yang beriman kepadanya. Bil qauli dengan ucapan yang benar. Sehingga mereka mampu menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh para malaikat ya, dengan benar sehingga mereka selamat. Ketika mereka ditanya, ya, orang yang beriman tersebut ditanya oleh malaikat, "Man rabbuk?" siapa Robmu? Dia akan jawab, Robbi Allah. Robku adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa madinuk. Dan apa agamamu? Dini al-Islam. Agamaku adalah Islam. Wa man nabiyuk. Dan siapa nabimu? Dia akan dikokohkan oleh Allah Ta'ala untuk menjawab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Berbeda dengan orang-orang yang kafir atau orang-orang yang munafik. Mereka tidak akan dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjawab tiga pertanyaan ini. Sehingga mereka hanya bisa mengatakan ha ha la adri ya. Jadi seakan-akan orang-orang munafik tersebut mau menjawab ya. Teringat sesuatu namun dia tidak mampu untuk mengingatnya. Ya. Karena keimanannya orang-orang munafik ketika di dunia, ya, ketika masih hidup di dunia, keimanan yang nah, merupakan kedustaan, menampakkan keimanan, menampakkan keislaman, namun pada hatinya, ya, adalah mengakui atau menetapkan tentang kekufuran. Ya. Mereka menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Ya. Jadi hakikatnya mereka bukan orang Islam, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya mengetahui siapa saja orang-orang yang munafik, yang termasuk orang-orang kafir. Ya. Namun beliau ketika hendak memerangi mereka, membunuh mereka khawatir terhadap para sahabatnya yang baru masuk Islam. Sehingga orang-orang munafik tersebut dibiarkan oleh Rasulullah untuk hidup tinggal bersama mereka. Ya. Namun ada seorang sahabat ya, yang diberitahu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang nama dari nama-nama orang munafik. Maka orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, mereka akan dikokohkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjawab tiga pertanyaan tersebut. Ya. Maka yang demikian ini harus kita imani, harus kita yakini tentang adanya fitnatul qabr Kemudian yang kedua, adabul qabri wa na'imuh. Kita harus meyakini pula tentang adanya siksa kubur dan nikmat kubur. Ya. Ini pasti akan terjadi. Fayakunul adzabu lidzalimina minal munafiqina wal kafirin. Maka adab tersebut, siksaan tersebut akan diberikan oleh Allah Ta'ala bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang munafik. Adapun orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan nikmat al-kubur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim al-malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Allah, Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala. Tsummastaqamu, kemudian mereka beristiqomah ya, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Maka ketika mengalami sakaratul maut ya, ajal menjemputnya ya ketika ajal akan menjemputnya turunlah kepada mereka al malaikah para malaikat yang berkata kepadanya Allah takhafu janganlah kalian merasa takut ya masih di dunia saja sudah mendapatkan kebahagiaan ketika akan masuk ke dalam negeri akhirat ya mereka sudah diperintahkan oleh para malaikat janganlah kalian takut ya wala dan janganlah kalian merasa sedih terhadap apa-apa yang kalian tinggal di dunia. Wa absyiru bil jannah dan berbahagialah kalian ya, senanglah kalian dengan jannah ya. Nah, jadi ketika mereka masih hidup sudah dikabarkan tentang berita gembira. Bushro akan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala allati kuntum tu'adun yang mana surga tersebut dipersiapkan ya, disiapkan oleh Allah taala bagi kalian. Maka yang demikian ini ya, juga harus kita imani tentang adanya nah, azabul qabr dan juga nikmat al-qabr. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Sebelum kita mengakhiri Nah, faedah yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini ada beberapa buah-buah ataupun manfaat yang dihasilkan dari beriman terhadap hari akhir. Di antaranya adalah yang pertama ar-rahbatu fi fi'li ta'ah wal khirsu 'alaiha yaitu akan menghasilkan kecintaan ya. dan juga semangat di dalam menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rojaan li thawabi dzalikal yaum. Barakallahu fikum. Ya. Kita cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekurangan dan kekeluarannya, kami mohon maaf. Dan kami mohon maaf dikarenakan telah melewati batas waktu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.